Babu man tabarraka syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Babnya orang yang mengambil barokah. Tabarraka, mengambil barokah. Jadi ya, syarah. At-tabarruk artinya adalah talabul barokah, mencari barokah. Wa raja'uha dan berharap barokah. Wa i'tiqaduha dan meyakini barokah. bisa jaratin dengan pohon. Artinya mencari barokahnya suatu pohon atau berharap barokahnya suatu pohon atau meyakini barokahnya suatu pohon. Itu namanya tabar au hajarin atau batu. Mencari barokahnya suatu batu, berharap barokahnya suatu batu, meyakini barokahnya suatu batu. Wa nahwihima dan semisal keduanya. Yang semisalnya lagi siapa? Ya seseorang, orang dianggap soleh, orang dianggap ulama, orang dianggap wali, apalagi tempat-tempat yang tidak ada dalilnya bahwa itu tempat barokah, kuburan-kuburan, dan seterusnya. Wa qaulillahi ta'ala Munasabatul babi li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Annahu istimrarun fi dzikri syirkiyat Bab ini masih terus membahas atau menyebutkan lakon-lakon atau perbuatan-perbuatan syirik al-munafiyati tauhid yang bertentangan dengan tauhid au kamalihi atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Qaulullah taala afara'aitum apakah kalian melihat bagaimana kalian melihat terkhabarkan kepada kami afara'aitum ay akhbiruni menghabarkanlah kalian padaku an hadhil asnam dari atau tentang berhala-berhala ini. Hal nafa'at atau darat Apakah dia bisa memberi manfaat? Apakah bisa mendatangkan madarat? Berhala yang dimaksud siapa? Allah lata wal Uzza. Al-Lata quri'a bi takhfifit ta. al wa quri'a bi tasydidha. Al-Lata. Fa'ala al-qira'atil ula kalau maknanya didasarkan pada bacaan yang pertama gimana? Allah Ta tanpa syiddah maka artinya adalah ia adalah ismu sokhratin bayda nama sebuah batu putih mangkusatan mangkusah yang dipahat alaiha baitun di atasnya ada sebuah rumah jadi dia adalah batu putih yang dipahat kemudian di atasnya ada sebuah rumah tempatnya di Taif di Taif wa ala al-qiraati kalau didasarkan pada bacaan yang kedua, gimana? Alat alatta. Maka artinya latta adalah ismu fa'ilin min latta. Isim fa'il. Apa isim fa'il itu? Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan hadas dan pelakunya hadas. Kejadian dan siapa yang melakukannya. Dorib misalnya. Ada kejadian apa itu? Pemukulan. Dorib itu menunjukkan ada kejadian pemukulan dan ada yang memukul. Oke, okay? dorib adalah yang memukul. Jadi ismu fa'il min latta. Isim fa'il dari kalimat latta. Lirajulin. Bagi seorang laki-laki, masih adalah seorang laki-laki. Karena yang ada dia yalitus sawik. Membuat adonan sawik. Kok membuat adonan? Ngerti sawik nggak sama? Sawik itu tepung gandum yang sudah matang. Ngerti? Jadi misal misalnya gandum itu disangrai sampai matang, kemudian dibikin tepung atau tepungnya disangrai sampai matang. Itu namanya sawik. Nah, nanti makannya tepung itu dikasih air. Kayak kita makan energen gitu. Nah, sawik sejenis itu. Nah, ngasih airnya itu namanya apa namanya? Menyeduh, uh, menyeduh. Nah, menyeduh. Jadi jadi dia jadinya kayak bubur gitu. Sawik itu kayak bubur yes menyeduh lah Bapak ya. yes menyeduh gitu aja. <clears throat> Li rajulin maksudnya adalah seorang laki-laki karena yang ada dia ya litus sawik, menyeduh sawik. Lil haji untuk orang-orang haji. Jadi setiap musim haji dia itu menyeduh bubur sawik disodakohkan untuk orang-orang yang haji. Jadi dia itu orang solih yang kalau musim haji dia kebiasaannya sodakoh bubur sawi Kalau ada orang datang diseduhkan bubur sawik dikasihkan begitu. Famata lalu dia mati. Nah, setelah dia mati fa'akafu ala qabrihi. Mereka kemudian etikaf Apa etikaf itu? berhenti beribadah, duduk-duduk, merenung di kuburannya situ. Berarti makna la, lat itu ada dua. Kalau lat taknya nggak ada sidahnya, itu maksudnya adalah rumah yang ada di Taif yang dipuja-puja. Rumah itu berada di atas batu putih yang dipahat. Lah kalau lat alat pakai sidah yang dimaksud adalah nama seorang laki-laki soleh yang biasanya semasa hidupnya dia melayani orang-orang haji dengan menyeduhkan bubur sawik untuk orang-orang haji. Karena dia dianggap orang soleh, orang yang baik. Orang kalau meyakini orang soleh secara berlebihan gimana? Wah, orang soleh ini dianggap orang suci, orang soleh ini dianggap apa seorang wali dan seterusnya. Kemudian setelah dia meninggal, maka orang-orang banyak beribadah di kuburannya. Dia lama-lama kuburannya jadi berhala. Wal Uzza, siapa Uzza itu? Al Uzza syajaratu samur. Uzza adalah eh, berupa pohon samur Kot bunia haulaha yang sekitarnya diberi bangunan. Jadi ada pohon kemudian dilingkari dengan bangunan tembok. Wa laha astar. Kemudian temboknya dikasih selimut kayak Ka'bah itu. Tempatnya baina Makkah wa Taif. Letaknya di antara Makkah dan Taif. Sudah? Coba tadi Babnya itu apa? Eh, meyakin, mencari barokah, berharap barokah, atau meyakini barokah pada batu atau pohon, atau yang lain. Contohnya dalam ayat ini adalah apa? Orang-orang yang mengagungkan lat. Apa yang mereka agungkan di situ berupa apa berhalanya? Berupa batu putih yang dipahat, yang di atasnya ada rumahnya. Kemudian <clears throat> Uzza, apa yang disembah dari Uzza itu? Uzza itu berupa apa? berupa pohon yang kelilingnya di, dikasih tembok kemudian dikasih sambu. Lat tadi punya makna lain apa itu? Kuburan orang soleh. Wa manat tsalisah. Wa manat dan manat. Manat itu sanamun bil musallal adalah nama patung yang terletak di daerah musallal baina Makkah wal Madinah. Musalal itu daerah yang berada di antara Makkah dan Madinah. Dah lengkap toh? Batu, pohon, kuburan, patung. ats al ukhra. Asalisah berhala yang ketiga, al-ukhra yang lain. Artinya selain dua berhala sebelumnya yaitu al Tawal azza. Uzza. Atau al-ukhra maknanya apa? At-ta'akhur di situ Syekh menerangkannya. Yang mundur maksudnya hina Athalisatal ukhra Athalisa yang ketiga Al ukhra yang hina Tertinggal Al ukhra maknanya adalah Zammun laha bitta'akhur Mencela pada manat Dengan apa? Dicelapannya Dia adalah berhala yang tertinggal Ay maksudnya al mutaakhirah al wadi'at al miqdar yang tertinggal artinya yang tidak bernilai hina nilainya maksudnya tidak bernilai. Yang ketiga adalah berhala manat, berhala yang tertinggal, berhala yang hina nilainya, nggak bernilai. Ini pertanyaan yang sifatnya apa ini? Mempermalukan, menunjukkan kebatalan apa yang mereka sembah. Makanya Allah tanya, kabarkan kepada kami, kabari saya, apakah Lata, Uzza, Manat itu bisa memberikan manfaat? atau bisa mendatangkan mudarat? Bisa enggak? Menolak manfaat atau menolak mudarat bisa enggak? Enggak bisa toh? Kalau enggak bisa, ya berarti jangan diharapkan manfaatnya, jangan ditakuti mudaratnya, jangan disembah. Paham tum? Alakumud dzakar Alakum adakah bagi kalian adzakaru anak laki-laki walahu dan bagi Allah al-unsa anak perempuan. Lihat syarahnya. Alakumud dzakar adakah bagi kalian anak laki-laki? Maksudnya taj'aluna lakum ma tuhibbun. Kalian menjadikan untuk kalian adalah anak yang kalian senangi, anak laki-laki. Wa zakar yaitu anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, kalian bilang itu anak kalian Kenapa? Karena senang kalau anaknya laki-laki. Walahul untha dan bagi Allah anak perempuan. Maksudnya apa? Taj'aluna lahul inas. Kalian mengatakan Allah punya anak perempuan. Gimana? Haitsu taqulun kalian mengatakan al malaikatu banatullah. Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Padahal kalian nggak suka punya anak perempuan. Gitu. Kalian kalau punya anak perempuan gak suka, merasa malu. Dan terus mengatakan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Kemungkarannya berapa kali tuh? Dua kali. Yang pertama mengatakan Allah punya anak. Yang kedua dikatakan anaknya Allah itu anak perempuan. Siapa? Malaikat-malaikat itu. Kemungkaran yang ketiga apa? Mengatakan perempuan itu malaikat. Mereka tahu tuh malaikat itu perempuan. <laughs> Berarti mereka juga merendahkan malaikat dari sisi apa? Mereka tuh nggak seneng dengan anak perempuan. Terus malaikat mereka katakan perempuan. Berarti apa? Mereka merendahkan malaikat. Tilka demikian itu mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Iku kismatun pembagian diza yang menyimpang atau batal. Diza ay jaurun wa batilun Dhizama artinya adalah jaurun wa batirun. Menyimpang dan batal. Gak adil. Masa bagian kalian lebih mulia daripada bagiannya Allah. Kalian maunya anak itu anak laki-laki saja. Gak mau anak perempuan. Kemudian giliran mengatakan Allah punya anak. <laughs> Anaknya Allah siapa? Malaikat. Malaikat itu mereka sebut itu perempuan. Adil gak? Tidak adil. Mengatakan Allah punya anak saja itu sudah kemungkaran besar. Apalagi ditambah jenis anak yang dianggap sebagai anaknya Allah adalah jenis anak yang tidak mereka sukai. Apa itu? Anak perempuan. In hiya tidak ada manat, lata, uzza, illa kecuali asmaun beberapa nama. Ay mujarradu tasmiyah sekedar nama, nama saja. Samaitumuha yang memberi nama kalian ha pada asma, pada nama-nama itu. amin tilqai anfusikum. Dari diri kalian sendiri, ide kalian sendiri. Ada batu diberi nama Lat, ada pohon diberi nama Uzza, ada kuburan diberi nama Lat, ada patung diberi nama manat antum kalian wa abaukum kalian dan bapak-bapak kalian yang memberi nama antum wa abaukum itu badalnya domir samaitumuha waw itu kalian itu badalnya adalah antum wa abaukum ma anzala yang tidak menurunkan siapa Allah Allah biha dengan nama-nama itu min sultanin pada hujjah pada dalil min sultan ay min hujjatin wa burhanin. Allah tidak menurunkan hujjah dan burhan. Apa burhan itu? Burhan itu hujjah yang terang. Hujjah yang nggak bisa dibantah. Kenanya burhan. Ala uluhiyatiha. Yang menunjukkan bahwa mereka itu berhak disembah. Di Lata, Uzza, Manat itu adalah nama-nama yang kalian bikin sendiri. Ada batu diberi nama Lata, ada pohon diberi nama Uzza. Ada kuburan diberi nama Lat. Ada patung diberi nama Manat. Yang bikin nama itu siapa? Kalian sendiri. Kemudian yang mengatakan itu layak disembah siapa? Kalian sendiri. Ma'ansalallahu bihamin sultan. Dari Allah, Allah tidak menurunkan hujah. Allah tidak menurunkan dalil bahwa mereka bertiga itu berhak untuk disembah, layak untuk disembah. Iyattabi'un tidak mengikuti mereka illadhanna kecuali pada persangkaan. Dan di sini angan-angan. Beda dan dalam istilah usul fikih ataupun fikih. Dan dalam istilah fikih dan usul fikih adalah apa? Apa? Sesuatu yang kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Itu namanya don. Tapi kalau don di sini maksudnya adalah apa tuh? Angan-angan malah. Nah, tawahum, waham. Nah, hanya angan-angan tanpa dasar. Wama dan apa-apa tahwa yang condong apa alang fusu beberapa diri hati. Yang kalian ikuti itu hanya angan-angan dan kecondongan hati kalian. Hawa nafsu. Bukan ngikuti pada dalil. Perasaannya ini bagus. Wah ini batunya ini istimewa nih terus di atasnya dikasih bangunan jadi itulah jadilah Tuhan Wih, ini pohon ini kayak ini istimewa nih pohonnya istimewa bentuknya daunnya tempatnya dibangunlah sekitarnya jadikan Tuhan ada yang bikin patung wah nilai seninya luar biasa bagus nih kasihlah nama jadikan Tuhan wah ini kuburannya orang soleh nih kuburannya wali nih kuburannya kiai nih kuburannya Tokoh kuburannya bintang dan seterusnya. Dibangunlah yang bagus dijadikan Tuhan. Itu ngikuti apa? Ngikuti dalil? Bukan. Semua dalil justru mengatakan itu nggak punya manfaat, nggak punya madarat. Bahkan lebih lemah daripada yang disem, yang nyembah. Seandainya boleh dibalik itu seharusnya yang disembah yang nyembah itu. Karena yang nyembah kondisi yang disembah kondisinya lebih lemah daripada yang menyembah. Tapi karena ngikuti perasaan, wah perasaan ini istimewa, perasaan ini apa eh, batu yang unik, ini pohon yang apa sakral, pohon yang apa namanya unik dan seterusnya. Ini patung yang bagus, patung mahal, ini kuburan orang soleh, ini dan seterusnya. Ngikuti angan-angannya itu, kemudian dikasih nama yang bagus, terus disembah. Walaqad ja'ahum dan nisaya sungguh telah datang pada mereka mir dari Tuhan mereka apa al-huda petunjuk. Apa itu al-huda? Maksudnya adalah irsalur rusul mengutus para utusan bil hujjatil wadhihah dengan hujah-hujah yang jelas wal haqqil munir dan kebenaran yang terang. Padahal Allah telah mengutus utusan-utusan yang membawa petunjuk Utusan-utusan itu membawa hujah yang jelas, membawa kebenaran yang terang, yang menunjukkan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah nggak ada yang layak untuk disembah. Al ma'na al ijmali lil ayat. Makna secara ijmal, secara global dari ayat-ayat tadi. Yuhajju ta'ala al musyrikin fi ibadatihim yuhajja ta'ala al-musyrikin. Allah membantah pada orang-orang musyrik. Apa yang dibantah? Fi ibadatihim ma la ya'qil min hadhil awthani thalatha. Yaitu mereka menyembah berhala-berhala yang tidak bisa berpikir, yang nggak punya akal. Berhala-berhala yang nggak punya akal. Mada ajdatuhum? Apa kehormatan mereka? Wa yuwabbikhuhum ala jawrihim atau apa yang bisa manfaat yang bisa mereka berikan. Wa yuwabbiquhum ala jawrihim fil qismah. Dan Allah mencela mereka karena pembagian mereka yang menyimpang. Haitsu nazzahu anfusahum 'anil inath. Artinya gimana? Mereka mensucikan diri mereka dari anak perempuan. Artinya merasa terhina kalau punya anak perempuan, merasa malu kalau punya anak perempuan tapi wajah halilah Mereka mengatakan anak Allah punya anak, anaknya Allah adalah perempuan. Jadi masalah berhala yang ditunjukkan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah apa? Yang kalian sembah itu berhala yang tidak punya akal dan tidak bisa memberikan manfaat. Tidak memberikan manfaat sama sekali. Bahkan terkadang berhala itu kalau dia berupa patung-patung, dia ada di situ karena siapa? Karena yang menyembah. Dia ada di situ karena yang naruh adalah yang menyembah. Ada berhala-berhala yang disembah kaumnya Nuh, disembah oleh orang Arab. Nah, itu mereka temukan di mana? Mereka temukan di pantai, di pesisir laut. Artinya yang menyelamatkan berhalanya itu siapa? Yang menyembah. Makanya dikatakan dalam ayat ini, wal Yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemahnya. Bahkan yang disembah lebih lemah daripada yang menyembah. Innaladina tad'una min dunillahi la dubaba Berhala-berhala yang kalian sembah tidak bisa menciptakan lalat pun nggak bisa. Nah, wa iyaslubuhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Seandainya saji, apa sesaji yang diberikan kepada mereka itu diambil oleh lalat, dimakan oleh lalat, la yastanqidhuhu min. Tuhan ini tidak bisa menyelamatkan makanan yang diambil lalat itu makanan yang diambil lalat pun dia nggak bisa nggak bisa ini membela, nggak bisa menyelamatkan. Saking apanya? Saking lemahnya. Tsumma yuqalibuhum bil burhani ala sihhati ibadatihim ala ala sihhati ibadati hadhil asnam. Kemudian Allah menuntut mereka untuk mendatangkan dalil yang membenarkan mereka menyembah berhala-berhala ini. Wa yubayyinu anna dhanna wa raghbatan nufusi la yakunani hujjatan ala hadal matlab. Kemudian Allah menjelaskan bahwa angan-angan kesenangan hati itu tidak bisa dijadikan hujah untuk masalah ini. Masalah apa? Menyembah. Nggak cukup. Orang menyembah sesuatu tidak cukup dengan alasan aku cocok atau menurutku ini istimewa, menurutku ini apa namanya E, layak disembah dan seterusnya nggak cukup. Harus ada alasan yang jelas. Alasan yang paling utama adalah manfaat dan mudarat. Bisakah dia mendatangkan manfaat? Bisakah dia mendatangkan mudarat? Bisakah dia menolak manfaat? Bisakah dia menolak mudarat? Itu alasan utama. Karena yang pertama kali dicari oleh orang yang menyembah adalah apa? Manfaat dari yang disembah. Kita ibadah kepada Allah. Apa yang pertama kali kita harapkan? Manfaat dari Allah. Kita ingin pahalanya, kita ingin surganya, kita ingin lindungannya, kita ingin rizkinya, dan seterusnya. Kemudian, apa lagi? Kita takut bahayanya. Nah, kita takut bencana yang didatangkan oleh Allah. Kita takut musibah yang didatangkan oleh Allah. Kita takut neraka yang diancamkan oleh Allah. Itulah alasan kenapa kita menyembah Allah. Dan seharusnya setiap orang yang menyembah sesuatu, ukurannya yaitu apa manfaatnya saya menyembah dia? Apa manfaat yang bisa dia berikan untuk saya? Atau kalau sampai saya tidak menyembah dia, apa bahaya yang saya takutkan dari dia? Nah, kalau yang disembah berupa batu, diukir-ukir sendiri, dihiasi sendiri. Kemudian orang mengatakan batu ini punya barokah, batu ini punya manfaat. Itu kan barokah manfaat yang dikatakan siapa? Oleh yang menyembah angan-angannya orang yang nyembah patung dibikin-bikin sendiri dibikin yang bagus setelah jadi bagus kemudian wah ini punya barokah nih ini punya manfaat nih kemudian disembah itu kan angan-angan saja angan-angan saja wa innamal hujjatu fi dzalika ma ja'at bihi ar-rusul minal barahinil wadhihah wal hujajil qati'ah ala wujubi ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam hujah yang bisa dipakai untuk menetapkan kepada siapa saya beribadah hanyalah hujah-hujah dalil-dalil yang dibawa oleh para rasul. Dalil-dalil itu semua menunjukkan bahwa yang wajib disembah, yang layak disembah hanya Allah. Kenapa? Nyata. Yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak madarat hanya Allah. Munasabatul ayat lil bab hubungan ayat-ayat ini dengan bab ujah qati'ah. Qati'ah itu yang pasti benarnya. Qati' memutus, maksudnya apa? Pasti benarnya memutus niza, memutus pertengkaran, nggak bisa dibantah. Munasabatul ayat lil bab. Hubungan ayat-ayat ini dengan bab. Anna fiha tahrimat tabarruk bil asyari wal ahjari wa i'tibaruhu syirkan. Nah, dalam ayat ini dijelaskan haramnya berharap barokah, mencari barokah, meyakini barokah pada pohon-pohon, batu-batu, dan yang semisalnya. Dan yang seperti itu adalah syirik. Kenapa syirik? Karena sampean berharap barokah sesuatu yang tidak punya barokah. Yang punya kebarokahan itu dari siapa? Kebarokahan itu dari Allah. Kita berharap barokah kepada selain Allah. Benda-benda itu bisa kita ambil barokahnya apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa benda ini barokah. Gitu ya. Kalau enggak ya enggak enggak boleh. Kalau sesuatu itu enggak ada dalilnya bahwa dia adalah sesuatu yang mengandung barokah, bisa diambil barokahnya, bisa diharap barokahnya, kemudian kita yakini demikian, berarti itu adalah syirik. Kalau orang soleh, ulama, kiai misalnya, kita ingin dapat barokahnya mereka gimana? Mendapat atau barokahnya orang soleh, barokahnya kiai, barokahnya ulama, itu bukan terdapat pada badannya, bukan. Sehingga ingin dapat barokahnya ulama, kiai, terus apa jadi diusap usap-usap badannya diusap-usap badannya apalagi ditadai ludai apa meneh rebutan minum nah, sisa minumnya dan seterusnya bukan barokahnya ulama barokahnya kiai barokahnya orang soleh itu adalah kalau orang soleh itu barokahnya apa bergaul dengan dia pergaulan kita itu menjadi barokah karena apa bergaul dengan dia kita bisa banyak belajar tentang kesolehannya kita banyak meniru kesolehannya dengan ulama dengan kiai barokah yang kita dapatkan dari dia berupa apa? Kita bisa belajar dengan dia, belajar nilai kayak kebaikan, belajar ilmu. Barokahnya di situ, ya, bukan dari zatnya, ya, bukan dari zatnya. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah memang zatnya juga barokah, zatnya juga barokah. Sehingga ada sahabat yang menyimpan potongan rambutnya Nabi. Ada sahabat yang apa namanya mengumpulkan keringatnya Nabi. Siapa? Musulaim. Musulaim itu kalau pas Nabi tidur keringetan gitu, dia ambil kapas, dia ambil keringatnya Nabi, dia peres ditaruh di botol. Keringatnya Nabi wangi. Keringatnya Nabi itu dipakai parfum. Kalau Nabi memang yang berhubungan dengan Nabi baik zatnya atau mengikuti Nabi nah semuanya adalah barokah fa inna iba ubadah hadil asnamil madhkura syiriknya kebatalannya di mana alasannya adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala yang disebutkan tadi innama kanu ya'takiduna husulal barakah minha bita'dimiha wa du'aiha mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu bisa mendatangkan barokah dan mereka bisa mendapatkan barokah dengan cara mengagungkan dan berdoa kepadanya. Fattabarruku bil kubur kattabarruk billat. Berharap barokah, mencari barokah, meyakini kebarokahan terhadap kuburan-kuburan itu sama dengan e, mengambil barokah, meyakini barokah dari berhala lat. Kenapa? Karena lat tadi hakikatnya kalau yang lat pakai sidah adalah apa? Kuburan orang saleh. Kalau sekarang kita mengatakan ini bukan sembarang kuburan ini. Ini kuburan kiai, ini kuburan orang saleh, ini kuburan wali. Ya sama. Yang menyembah lat, yang disembah itu apa? Kuburannya orang saleh. Wabil asjari wal ahjari kat tabarruki bil uzza wal wamanat. Kemudian mencari barokah, berharap barokah, meyakini barokah pada pohon-pohon dan batu-batu, itu seperti tabarruk dengan Uzza dan Manat. Kenapa? Uzza itu adalah pohon, Manat itu adalah patung dari batu. Ma yustafadu minal ayat. Yang pertama, annat tabarruk bil asjari wal ahjari syirkun. Mencari barokah, berharap barokah, meyakini barokah pada batu-batu, pohon-pohon, semuanya adalah syirik. Yang kedua, masru'iyatu mujadalatil musyrikin. Disyariatkan mendebat orang-orang syirik, orang-orang musyrik li syirki wa takriri tauhid untuk membatalkan syiriknya dan untuk memantapkan kebenarannya tauhid. Yang ketiga, annal hukma la yathbutu illa bidalil. Suatu hukum tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dasar dalil Orang ngomong hukum apa saja harus ada dalilnya. Mimma anzalallah. Dalil itu harus dari apa yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran atau Al-Hadir. La mujarradad dhanni wa hawa nafsi. Tidak boleh hanya berdasarkan prasangka, angan-angan, atau hawa nafsu. Seyakin apapun kita terhadap sesuatu, kalau nggak ada dalilnya, ya itu salah. Nah, walaupun mantepnya 200%, 300%, nggak sesuai dengan dalil, ya salah. Walaupun yakinnya pol yakin, hakul yakin, nggak sesuai dengan dalil, ya yakin salah. Gitu. Dan yang keempat, Allah qad aqamal hujjah bima arsala minar rusul wa anzala minal kutub. Allah telah menurunkan hujjah untuk apa? Untuk orang-orang yang musyrik, untuk orang-orang yang kafir. Allah sudah menurunkan hujah untuk mereka. Hujah itu nanti akan jadi alasan Allah menyiksa mereka di akhirat. Hujahnya apa? Allah telah mengutus utusan, telah menurunkan kita. Tidak lagi alasan aku nggak tahu. Karena Rasul telah datang, kitab-kitab telah diturunkan.